Nah, ikhwan fillah azakumullah Sekarang kita akan lanjutkan kepada contoh yang ketiga Mada inda bani majah wa ghairihi yaitu riwayat yang telah datang dari Imam Ibnu Majah dan selain beliau anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama naha ayam syia rajulu di na'lim wahid Nabi melarang Seseorang itu berjalan dengan satu sandal. Dan ini hadis sahih. Kalau mau kata Rasul pakai keduanya atau lepaskan keduanya. Nah ini wajib, jelas larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ayat Ja'a fil Jami' Tirmidzi di dalam kitab Al-Imam Tirmidzi telah datang riwayat yang sahih anna Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha Aisyah ummul mu'minin semoga Allah meridai beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamshi di na'lin wahid. Beliau berjalan pakai satu sandal. Kebya Aisyah mu'minin, afqahu nisa'il alamin. Wanita paling fasih dari semua wanita di alam semesta ini Suami beliau, suami tercinta yang termulia Rasulullah melarang jalan pakai satu sandal. Aisyah istri tercinta jalan pakai satu sandal. Mada pun apa mau kita bilang? Apakah terus kita akan mencerca umur mukminin Aisyah yang nyata-nyata menyelisihi sabda Rasulullah? Hadaza ya bu? Tentu tidak. Padahal penyelisihannya jelas penyelisihan nyata, mukhalafah zahirah, batilah, wala syak. Penyelisihan batil, nyata nggak ada ragu. Salah besar. Subhanallah. Tetapi coba lihat al ikhwah. Bagaimana adabnya para ulama Lihat, orang bermutu menghargai orang bermutu. Maka kalau ulama, apa kata mereka tentang hadis ini? Bagaimana sikap mereka? Mereka semua penuh dengan adab. Tahu mereka ini siapa, ini yang dibicarakannya. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Imam Malik, wah di atas beliau dua sahabat tadi yang juga berkasus sama menyelisihi hadis Rasulullah. Lebih lagi sekarang istri tercinta Rasul yang di atas semua mereka kedudukannya juga menyelisihi hadis Rasulullah. Tapi lihat para suhat, para ulama ahlul ilm mendengarkan riwayat tersebut dan melihat bagaimana penyelisihan Aisyah mereka semua berkata dengan tenang, mereka semua beradab. Mereka katakan, ini perbuatan Aisyah tidak diikuti oleh seorang pun dari sahabat. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bil ittiba. Sunnah lebih patut dan pantas diikuti. Sama ya kuah kemungkinannya dalam ihtimalatnya ulama tidak sampai beliau hadis Rasulullah itu. Ini baru sebagian contoh ayuhal ikhwat al-kiram. Barakallahu fikum. Baru sebagian contoh yang kalau kita puaskan dengan membawakan contoh lain selain yang dibawakan Syekh Abdullah Al-Bukhari, niscaya banyak banyak Siapa yang mendalami tentang pelajaran fiqhiyah akan dia temukan terus itu. Dia temukan terus. Tidak tanggung-tanggung penyelisihan nyata itu dari sahabat-sahabat terkemuka yang kefakihan agama mereka tidak diragukan. Itu ikhwan masih ingat sering kita jadikan contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu min afqahis sahabat termasuk yang paling faqih dari sahabat Rasulullah bagaimana fatwa beliau bagaimana praktek ibadah beliau dalam satu gerakan sholat yang sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah Rasulullah suruh kita sujud angkat tangan jangan diletakkan seperti duduknya anjing malah fatwa beliau seperti itu Wahada ma'ruf. Di dalam sebuah salam al-imam Sana'ani rahimahullahu ta'ala memuatnya. penyelisihan nyata, ayuhal ikhwah. Tapi siapa yang berbuat ini? Apakah kita buruk sangka? Apakah kita berkata mereka-mereka ini sengaja menentang hadis Rasulullah? Tentu tidak, karena kita tahu mutu mereka di sunnah ini seperti apa. Tadi aku dengarkan bagaimana Al-Imam Malik Bukan sekali itu sebetulnya para ketua Imam Malik. Nyata-nyata fatwanya menentang hadis Rasulullah. Al-Imam al layth bin Sa'ad. Rahimahullah ta'ala. Ikhwanna tahu itu ini. al layth bin Sa'ad ma'lumun ma'ruf. Fikhuhu wa imamatuhu wa taqaddumuhu kata Syekh Abdullah Al-Bukhari imam dikenal dikenal Orang yang begitu fasih, begitu hebat keilmuannya, menonjolnya dalam agama, bahkan di beberapa kitab yang menjelaskan biografi beliau itu disebutkan Al-Imam Malik itu masih di bawah Al-Imam al Layth bin Sa'ad kefasihannya. Imam Malik yang begitu hebatnya ilmunya dibanding al Layth bin Sa'ad di bawahnya. Lebih hebat beliau lagi dari Imam Malik. Sampai kata ulama begitu, qalu inna Laits afqah min Malik, kata para ulama. Imam Laits itu lebih faqih dari Imam Malik. Cuma saja Al-Imam Laits bin Sa'ad dayya'ahu tullabu aw talamiduh. Dia disia-siakan muridnya. Enggak seperti pelayanan murid menyadur ilmu Imam Malik. Makanya Imam Malik lebih ternama. Kalau kefakihan, sebagian ulama bilang lebih fakih Imam Lain bin Sa'ad. Itulah beliau. Apa kata Imam al bin Sa'ad? ya pun dijelaskan dulu sama Imam Imam Abdullah Al-Bukhari siapa beliau ini sehingga komentar beliau tahu kita mutunya. Ini yang bicara ini al bin Sa'ad ini ini lebih fakih dari Imam Malik. Apa kata beliau? أحصيت على مالك سبعين مسألة خالف فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكويتم قال إمام ليت بن سعد ada 70 masalah Malik bin Anas menyalahi hadis Rasulullah 70 Itu yang hitung kata Laif bin Sa'ad. 70 masalah itu Malik bin Anas kata beliau rahimahullah menyalahi hadis Rasulullah mutlak telak bukan perselisihan pendapat tadi satu saja sudah mengejutkan kita bagaimana Imam Malik mengeluarkan fatwa bertentangan dengan larangan hadis Rasul mengkhususkan malam dan hari Jumat dalam ibadah sholat tahajud dan puasa. Ternyata 70 ada, berarti 69 lainnya belum kita sebut. Tapi bagaimana ulama tetap berkata rahimahullahu Malik. Allah rahmati Imam Malik nabaqa فقال فالسنة فالسنة أولى بالاتباع Bukan satu. Tujuh puluh dihitung Imam imamul Laid bin Sa'ad. Tapi siapa ini yang salah? Apakah orang yang kita tahu kadar ukurannya memang sengaja menyala? Dinilailah dulu, ayuhal ikhwah. Kalau memang orang yang tahu kita sengaja menyala, bukan ahli sunnah, kalah, tahu kita bersikap. Tapi ini ahli sunnah, imam bahkan, min a'immati ahli sunnah. Ini tokohnya dari tokoh ahli sunnah ini. Subhanallah. Begitulah para jemaah rahimahumullah. tapi sampai kata Syekh bawa bawakan begini ini. Sampai Syekh Abdullah Bukhari bilang apa? Kata beliau, "Ana mauridu an usyakkika fi a'immatikum." Aku bukan niat maksudku mau buat kalian ragu sama para imam-imam itu. Niat ngasih tahu ini bukan bikin kita kurang yakin menerima cakap mereka kok banyak salah, bukan. Ini hanya contoh ini untuk bukti, nggak ada yang maksud. nggak ada. Nggak ada manusia maksud hatta walaupun dia itu alimun, hafidun, imamun, jihbidun kata Syekh. Walau dia alim, hafiz, imam, orang pintar. Bahkan walaupun digelar dia dengan gelar yang begitu hebat, hafizud dunia. Saking gelarnya hebat, gelar itu. Hafizud dunia, wa imamud dunia, wa ila ghairi Tetap saja manusia jadi kan jelas etika bersikap terhadap kesalahan yang terjadi di antara sesama ahli sunnah. Jelas. Para kawan rahimahumullah, mungkin kita berpikir dari nasihat beliau ini ini mungkin ditujukan atau khusus untuk sikap kepada para ulama, mungkin begitu. Enggak berlaku kepada yang bukan ulama. La ya- tercatat dari yang saya transkripkan di buku ini dari ceramah beliau langsung beliau tidak sebutkan hanya oleh beliau sebut bahkan kata beliau ikhwanuna muslimun salafiyun sunniyun disebut dia ya, salafi akhi salafi kata Syekh saudaraku kelas saudara kita bukan ini faedah hanya untuk mensikapi ala imam al mutabari la tapi juga kepada saudara kita Zalabiyun, Kita ukur kesalahan dia itu ya Allah. Kita kenali ini pribadi orang yang kayak mana orang ini. Kalau kita tahu bagaimana dia bersikap dengan sunnah ini, kita tahu dia ini siapa di sunnah ini, cintanya ke sunnah ini, tahu kita, kenal. Bukan langsung dilumat habis dia hanya karena satu kesalahan saja. Ada fi amri ad-din. Ini urusan agama. Wa kaifa fi amri dunya? Ikhwatul kiram barakallahu fikum. Ini masalah agama. Yang nyata penentangannya ke sunnah Nabi lah bagaimana itu masalah dunia. Yang itu tergantung selera-seleraan orang saja itu. Nah, nah, tergantung siapa nilai Bagaimana kalau masalah begitu? Tentu yang lebih paham tentunya. Sikap apa yang harus dibuat terhadap seorang saudara kita salabi? Subhanallah. Para ikhwah, Rabbul Qata wajib ya. Bantah yang salah wajib. Itu bukan maksud kita terus yang salah dibiarkan. Kata Syekh Rabbul Khata itu wajib. Wajib. Wahada wajib wajib, Jelas. Tapi yang sekarang perlu ditekankan kata beliau, bakia ta'amul ma'hu ma'al bukti. Maksudnya, tinggal gimana sikap sama yang salah. Salahnya ya dibantah. Sikap sama yang salah itu bagaimana? Ayo lewat. Apakah sama rata atau dibedakan antara yang bersalah itu seorang muslim zalabi ma'ruf bitamassukihi bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam dikenal berpegangnya dengan sunnah rasul atau orang yang memang dikenal abai dengan sunnah rasul memang gak mau dengan sunnah rasul memang menentang sunnah rasul kita kan bisa bebaskan ayuhal ikhwah inilah yang beliau lihat ta'amul ma'al Wata'amul ma'al mufti. Bersikap terhadap kesalahan dan bersikap terhadap yang bersalah. Itulah memang ilmu itu terbimbing oleh ulama pasnya. Baru tahu kita. Makanya ya kuah, terkesan betul. Hampir empat dari masyaih yang datang itu semua dalam setiap pelajaran yang mereka sampaikan itu selalu berpesan kepada kita untuk menjaga jamul kalimah. Satukan kalimat dakwah ini. Termasuk di antara nasihat yang saya ingat dari Syekh Ali bin Yahya Al-Hajjadi. Itu ikhwah subhanallah. Baru ngerti kita. Kenapa kok kita sering banyak salah ya? Kita baca buku begini, kata ulama salaf dulu diterapkan hari ini langsung tanpa melihat kawaid. Tepatkah ini langsung? Betul ya kuat. Beberapa riwayat mereka sebutkan zaman ini dilihat kondisinya kata para ulama itu Satu contoh yang langsung disebut Asyik Abdullah Al-Bukhari. Apa yang kita kenal dengan sunnah memakai sandal dalam sholat? Tentu kau tahu ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Abdullah Al-Bukhari? Betul as-salatu bin na'li sunnah. Lakin idza dalam takun tamma idza tapi kalau di sana tidak ada hal-hal yang membuat kotor, bikin rusak masjid, itu kedangkalan fikih namanya. Sunnah, harus tegak sunnah. Wah dia masuk masjid, kata beliau, masjid yang mafrusan. Dibentang dengan karpet yang bagus. Dia pakai sandal sepatu dengan dalih sholat untuk mengamalkan sunnah Rasul. Syekh Al-Bukhari ikhwana waktu menyampaikan contoh itu begitu tegasnya. Kata beliau, apa ini pengamalan sunnah? Wa Rasulullah selalu bersolat dengan sandal. Ja'a fi riwayatin an Abi Daud, fi riwayati Abi Daud an Aisyah ummul mu'minin. Di Sunan Abi Daud dari Aisyah, Aisyah berkata, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafian wa munta'ila." Rasulullah sholat dengan bersandal dan bertelanjang kaki. Adanya Rasul tak bersandal. Kamu ngamalkan itu di mana? Kata beliau. Di tempatnya. Wahati fitnah. Lah, kalau nggak ada bimbingan begini ya begitulah. Wah, sunnah masuk ke masjid apa nggak diusir sama penjaga masjid? Pikirnya udah sunnah kali dia kita pakai sendal, pakai sepatu kotor ke masjid berkarpet yang bersih? Ada tidak? Nah, subhanallah fikihnya ulama. Pak. Ini menjaga muraat dakwah, menjaga dakwah, fitnah di depan manusia. Apa harus wajib Rasul bersendal terus? Ada Rasul dari luar Abu Dawud dari Aisyah beliau hajian, telanjang kaki. Ini dari Syekh Abdullah Bukhari ya kok. Paham kita, memang itu. Kaidah itu penerapannya itu butuh ilmu tambahan. Tidak bisa bulat-bulat begitu. Kayak banyak terjadi, na'udzubillahi min dalil. Makanya ikhwah ilmu agama ini luas. Sering kita baca begini, begini, begini. Saya teringat satu riwayat dari Syekh. Pelajaran dengan Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi Bagaimana mensikapi riwayat mensikapi seorang menentang sunnah. Langsung ditinggalkan, wah langsung disikapi. Gitu soalnya ada ulama salaf atau berjalan bersama ahli bidah. Ini tidak sepatutnya kata ulama. Di hari ini di zaman jauhnya manusia dari sunnah, wah manusia tidak kenal apa itu bid'ah, tidak kenal apa itu sunnah, Hadis ini harusnya bukan begitu bersikap langsung ada menukil seperti Imam bulan bin bulan melihat si bulan berjalan dengan Mu'tazili la ukallimu syahran misalnya. Enggak ku ajak bicara sebulan ada di kitab itu begitu sama dulu. Dulu pikir kita betul kan ya kawan? Itu ini mantap salabinya ini. Fulan ya kamu ketahuan jalan sama si anu ya ahli bidah itu. Sebulan aku boykot kamu. Aku punya dalil. senyum hmm. Senyum-senyum kita waktu Syekh nyampaikan itu. Kebayang kita, kita dulu. Udah paten salah tinggal itu. Rekam ini kuah. Cakap para masyaiti itu lengkap di paksidi. Ada memuroja silahkan. Bukan paham kita. Kalamuhum Penerapan itu ada faedah. Ah, itulah butuhnya bimbingan ulama. Bukan asal bisa terjemah, Allah, Allah. Selesai sudah sampaikan, terapkan. Tepat itu penerapannya. Ada faedah para ulama itu. Dan nyata-nyata Syekh berkata tidak patut hari ini langsung begitu. Ada kaidah yang harus dilihat bagaimana kondisi sipular. Sudahkah kita kasih nasihat? Memang dia orang yang sudah kenal betul kesalahan bulat yang harusnya dia jauhi, bukan langsung disikapi begitu. Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi nulis kitab Arba'in fi Madhab Salaf. 40 hadis tentang mazhab salaf tipis karya beliau. Karya beliau. Jadi beliau ngajar langsung karya beliau kemarin itu. Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi. Subhanallah jemaah yang saya muliakan ikhwani fiddin rahimakumullah. Begitu memang kondisinya. Kalau kita nggak hati-hati terhadap kesalahan yang terjadi dan mensikapi orang bersalah. Sedikit pengalaman disampaikan Syekh Abdullah Bukhari kejadian ini udah lama ini kata beliau. Pernah beliau buat daurah di satu daerah antakuna ihdad dawrat di Faransa di Perancis di Perancis banyak selebihin Asyik Abdullah Bukhari kata beliau buat daurah di sana aku lihat sesuatu yang aneh kejadiannya ikhwah selebihin hadir di Perancis nah ini kejadiannya kok bukan baru ini 10 tahun lalu ini kata Syekh kok asri syawal Lama ini beliau pernah ke Prancis buat tauroh diundang seperti kita undang ke Indonesia. Dalam tauroh itu kata beliau yang diajarkan al-usulut talasa, al-arba'in, kitab-kitab dasar manhaj salaf kepada mereka. Tetapi kulihat kata Syekh ketika nyampaikan muhadharah daurah itu di sisi pojok kanan setumpuk, di sisi kiri setumpuk. Walaupun ada juga dulu di tengah, tapi nampak dia pengkelompokan itu. Di sudut kanan ini setumpuk di, belak, di depannya pemimpinnya, Zaid. Di sini juga begitu. Ini salafin ini kok. Syekh heran, ada apa ini kok begini susunan ha, halakohnya. Kemudian para ikhwah ah, Syekh tanya ke mereka, apa ini? Kenapa begini? Ikhwah tahu apa sebab kok begitu suasana. Karena Kelompok yang satu meyakini tarikus solata, tarikus solati kaslan kafir. Orang meninggalkan solat karena malas kafir. Pendapat Alimah Ahmad. Yang pojok sini, saya lihat di pojok sini, itu bilang kalau cuman malas layak tuh. Dia tidak kafir. Oleh yang sini bilang kelompok sini murjiah. Kata Syekh. Yang sini bilang yang sini khawarij. Hmm. Hebat kan? Subhanallah kata Syekh, begitu mereka baca-baca, ambil kesimpulan sendiri, serang kawannya. Nah. Dalami sendiri, ini kan begitu ada kesimpulan yang berseberangan dengannya, sikat. Antumul khawarij wa antumul murjiah oh, menyerang. Didudukkan syekh mereka. Kata Syekh kepada mereka, di sini aku mau tanya sama kalian. Yang ini mungkin bisa menghancurkan kekakuan kalian ini, kata Syekh. Aku tanya kepada kalian di sini, adakah imam ahli sunnah terdahulu sampai hari ini adakah mereka yang sudah mampu mempersatukan perselisihan itu? Al-a'immah, nah, al-mu'tabar, al-mu'tabarin. Qadiman wa hadithan, salafan wa khalafan. Dulu dan sekarang ada diam. Tapi eh, enggak ada kan? Ini perselisihan qadim, fi qadim zaman dulu sudah sampai sekarang masih dua pendapat itu terus. Kata Syekh, itu terus begitu. Bahkan subhanallah Syekh bin Bas yang ikhwan tahu berpendapat kafirnya orang gak sholat walaupun malas. Itu pendapat Hambali. Apa kata Syekh Abdullah Bukhari menukilkan cakap Syekh bin Bas, menukilkan fatwa beliau. Apa kata beliau? Yaqul fi asahhi qaulaini ahli ilm intabih perhatikan ini kata Syekh Abdullah Bukhari Syekh bin Bas yang mengatakan meninggalkan sholat karena malas kafir bilang apa? Yang kupilih yang menurutku paling sahih dari dua benda. Paling sahih bukan yang hanya ini yang sahih. Paling sahih dari dua pendapat meninggalkan sholat walau karena malas kafir. Kata Syekh Abdullah bukhari Syekh bin Bas nggak bilang apa? Nggak bilang ini sahih, ini batil lah. Tetapi ini asah dan ini sahih. Ini lebih benar, ini benar. Nah, memang lapisan bawah ini yang tajam ini, buat. Di ulamanya indah. Kalau menghadapi perselisihan ya. Udah lapisan ke bawah, dasar agak ke dalam tanah ini yang agak payah ini. Lebih ahli dia. Kalau para ulama subhanallah cakapnya Hah, berarti kan beliau ingin berkata yang mengatakan kafir kalau dia malas meninggalkan sholat itu yang apa? Paling benar. Berarti yang bilang gak kafir benar, cuman gak paling benar. Subhanallah. Intabih kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, intabih perhatikan kalimat ini Kalian yang nukil dari Syekh bin Baswa, kalian yang menukil dari misalnya Syekh Al-Albani, udah tuding pudingan tak tutur kata pun sudah tak terjaga, sudah tak mengeluarkan salam, duduk pun di halakot sama-sama salafi. Nah, ini grup yang mengkafirkan, wah ini yang tak mengkafirkan. Prancis itu Tapi apa kata Syekh habis di sidang? Iya, iya, pulang Syekh kembali balik lagi, berantem Tidak ada ulama. Hai itu memang miskinnya kita dengan ketidakadaan ulama. Masing-masing beristirahat. Aku udah baca. Wah, aku udah baca. Wah, semua udah baca. Hah? Yang dibaca, wah, yang kadang aku sudah baca, aku berantem. Apa begitu? Ayo wal ikhwatal Begitu rupanya menyimpulkan perselisihan ulama lah, sama sekali tidak. Itulah yang terjadi hari-hari kita sekarang ini ya. Tidak mengerti mensikapi kesalahan kalaupun dipandang itu salah. Berhubung kita pilih pendapat yang satu, kita tak setuju sama yang satu. Dari perselisihan yang dari dulu sudah terjadi di ulama ahli sunnah. Tak memahami cara bersikap itu yang bikin rusaknya dakwah ini oleh ulah kita. akan kecil kata saya seperti masalah tahrikul usbu' gerak-gerakan jari di sholat atau tidak tidak kita pandang kecil tetapi begitu mensikapi perselisihan lihat hikmahnya dakwah para ulama sunnah itu subhanallah karena ketika bertanya ke mereka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari kesepakatan kesepakatan ulama dari dulu sampai sekarang sudah ada sepakat tentang hukum meninggalkan ini meninggalkan sholat kalau menentang wajibnya mereka sepakat kafir. Tapi kalau tidak meyakini wajibnya, tetap yakin wajib cuma malas, mereka berselisih mundur, mundur pasti zaman dari zaman dulu. Terus kita sekarang jadi pahlawan mau maksa dipersatukan, mau minta saudara kita harus kayak kita pilih pendapatnya kalau tidak kamu kamu hizbi wa kamu kamu itu ya ditinggalkan saudara Masya Allah. Indah betul dakwah sunnah ini para dakwah ini. kayak begini kata Syekh dari Syekh ini kok. Ini tidak lain kecuali seperti orang dukung kata Syekh ya'rifu al inggrisia Sebagai kalian kan tahu bahasa Inggris kata Syekh. Dan saya menegaskan subhanallah. Wallahi Anak ما أعرف الإنجليزية أبدا Demi Allah aku tahu bahasa Inggris. Ada Abadan nggak pernah mau tahu aku. Nah, tapi mungkin sebagian kalian tahu kata ini. Di daerah kami di negara kami obat-obatan di apotik saya dalami ya itu apotek itu pakai bahasa Inggris entahlah di lab kata beliau itu kita tahu kita sama Siapa yang bisa baca bahasa Inggris itu, bisa nulis, bisa baca, dia bisa baca resep itu komposisi, kata si. Sekarang yang bisa baca itu, beranikah kita ketika dia putuskan, ketika disimpulkan dengan komposisi yang dia baca, ini untuk obat mata, wah ini telinga, ini perut, berani. Terus dia beli dengan pemberitahuan orang tadi, yang dia bisa baca bahasa Inggris itu, komposisi obat, terus dia putuskan, nah, beli ini, beli ini, minum. Wah, dia bukan dokter. Itu gak berani kita, ya. Begitulah kondisi yang ada, kata beliau, yang banyak tanpa merujuk kepada para ulama. Baca, baca, baca, baca, simpulkan, ponis. Padahal Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam Lumiyahnya dikenal Lumiyah Ibn Al-Qayyim. Apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu afrani fi tarkibi muttafiqani. wa min sunnatin wa tabibu وطبيب al-alim rabbani. itu dunia Ibn Al-Qayyim di antara petikan isinya ada isi itu Kebodohan itu penyakit, kata Ibnu Qayyim. Penyakit yang mematikan. Obatnya dua perkara, dua resep. Harus dipakai dua-duanya. Nah, nafsu min kitabin wa min sunnah, yaitu nafs dari kitab dan sunnah. Dua, jangan lepasin. Wa tubihu dzalik al-alimur rabbani Dokternya untuk bisa pas keluar efek ini alimur rabbani, guru alim yang rabbani, bukan sembarang orang berilmu atau dicantumkan termasuk ulama. Memang ulama betul dia yang membina umat. Baru jadi obat yang buat itu. Tidak bisa ya, Berkuar-kuar aku banyak baca. Ya baca. Hah? Kalau nggak ada itu dari dokter untuk sakit kebodohan itu yang bisa dia menjadikan dua komposisi obat ini jadi obat rusak. Begitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengucapkannya dalam dunianya. Masya Allah para ikhwah yang saya muliakan. Memang ternyata disitulah karena banyaknya kurang merujuk kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah kurang banyak mangsanya kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah merasa sudah baca ya kan mengapa ditegaskan ini supaya ikhwah jangan banyak tersesatkan gara-gara seperti ini kayak terjadi di Perancis tadi Diponisnya saudaranya Murji'ah, diponisnya saudaranya Khawarij. Padahal yang diikut saudaranya juga paham ahli sunnah. Ini harus dia harus diobati penyakit bodoh kita ini dengan obat dan dokter yang pas. Dokter pun harus pas. Walaupun enggak dokter enggak ahli, ya obat yang pas itu pun tidak pas kan gitu. Sempat salah tulis resep, harusnya tiga kali sehari jadi empat enam kali sehari mati. Pas obatnya, tapi ketepatan peletakan resepnya tidak pas mati. Begitu pula kok Dengan ini pun kita bisa membantah orang yang ngomong, ah ini sudah juga mengucap juga pakai Quran Sunnah kok. Nah, udah nggak laku udah cakap-cakap begitu, udah paham. Iya. Dia Quran Sunnah, tapi siapa dia? dia kasar Tobit dia sang dokter yang kata Ibnu Qayyim tadi alimur rabbani? Ha, alaman hadis salaf? Ada juga kadang-kadang beredar sebuah-sebuah busuk ini untuk menghibur diri. Ha, biar tidak dirasa dipersalahkan kali tak hadir di majlis ahli sunnah wal jamaah, tapi di majlisnya orang-orang yang tidak dikenal baik manhajnya, bahkan maklum dikenal dengan rusaknya. Om aku juga dengar dari Ustaz itu Alkitab was sunnah. Kan sama kan? Ikon dengan dengan nasihat asyik bisa bantah. Iya sama, resep sama. Tetapi tadi sama. Harus alimul rabbani. Alimul rabbani tidak lain kecuali dari ulama ahli sunnah. Dialah alimul rabbani yang memahami dua resep tadi dengan ah, pemahaman as salatus salih. Jadi nggak usah lagi keluar omongan-omongan rendah ini. Ini pelecehan sebetulnya nih terhadap Quran Sunnah ya Allah. Nggak usah hibur diri. Terus berkata dengan hadir di majlis bukan ahli sunnah yang dikenal. Ah, dibawakannya sunnah, dilecehkannya sunnah dakwah. Ya Ma'ruf, begini kata sunnah, begini buat dibuat ulahnya. Oh terus masih ngomong ngibur diri, toh kurang sunnah juga. Ini lagu lama ini. Gak usah kita ulang-ulang ke orang itu tinggalkan falas. Dan tak tahu lagi dia rumusan ilmu keluar lagi rumusan lama tadi, ngibur diri. Kan ada sunnah-sunnah juga terucap-ucap lagi dari cakap si ustaz sunnah sunnah kata siapa siapa tobibnya ikhwah siapa dokternya kita tuh pilih-pilih tentu kita mau dokter pengalaman yang memang pakar dia untuk meramu dua resep tadi hmm. kita mau kita bayar mahal asal pas betul dijamin sembuh dengan resep dia kan begitu tunduk, sehat badan. Ini sehat akidah ini masalahnya. Kesehatan batin. Bagaimana mungkin bermudah-mudah ya kuat? Nah ini nasihat beliau. Ada di kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati terus dari pola pikir yang menyesatkan umat yang terus beredar di masyarakat, khususnya di tengah-tengah kita sendiri berusaha mengajak lari dari ulama, berusaha meninggalkan dakwah selebia dan coba-coba menghibur diri dengan kalimat-kalimat batil. Sebenarnya di Prancis kasus itu nggak seberapa ya. Dibanding kasus kedua yang akan saya sampaikan ke ikhwah sekalian dari nasihat Asyik Al-Abdullah Al-Bukhari. Kasus kedua, karena tidak mau merujuk ke orang berilmu. Kasus yang dikenal 30 tahun silam. Tahun 1400 Hijriah. Fitnah Al-Juhaimah. Kita sering dengar nama dengar fitnah Juhaiman, rincian kejadian belum. Maka kata Syekh waktu itu, aku menduga sebagian kalian sudah tahu, sebagian. Ikhwan tahu fitnah cuma iman. Fitnah yang menggigirkan tanah suci Baratul Arab. Fitnah iman yang merekrut anak-anak tulabul ilm yang semangat mau ke sunnah bahkan mengataskan mengatasnamakan gerakannya ahlu sunnah salafi biar kau tahu fitnah ini 30 tahun silam kurang lebih kata beliau. Fitnah yang dengan kebodohan mereka memahami agama ini dengan tidak mau merujuk kepada para ulama menganggap juhaimaniun menganggap mereka punya Mahdi Imam Mahdi Syekh al bani punya satu kaset kata Syekh Abdullah bukhari dia beri ke, e, eh, berita di kaset itu, beliau sebelum terjadi fitnah itu sudah dialog dengan orang-orang ini. Nasihat. Tidak ada guna rupanya. Meledak fitnah itu. Masuk mereka ke Masjidil Haram. Ikhwah tahu, masuk mereka ke Masjidil Haram dengan membawa tandu mayat. Meletakkannya di depan imam di waktu fajar Nah, kemudian karena ini pakai tandu mayat, tentulah banyak. Begitu selesai sholat wajib, langsung ada himbauan sholat jenazah. Orang pun sholat jenazah, habis sholat jenazah berkata, berceramah Juhaiman, mengharuskan wajibnya bayat atas nama sunnah Rasulullah Selesai khutbah di depan jamaah yang sedang sholat tawaf. Bergerak kata Syekh pengikut-pengikut Juhaiman membuka keranda mayat yang penuh berisi pedang terhunus. Semua mengambil jatah pedangnya dan semua menempelkan di leher jamaah di Masjidil Haram. Mau bayar? Kalau tidak penggal. Yang nggak mau penggal banjir darah Masjidil Haram. Arba asyar kata Empat belas hari la Jum'ata wa la jamaah. Tidak ada Jum'atan, tidak ada jamaah. Tutup. Masjidil Haram 14 hari tidak berfungsi. Semua pintu mereka tutup. Ikhwan pikir siapa? Ini orang-orang aku ahli sunnah. Tapi sok pandai memahami sunnah. Kitnah Juhaimah. 14 hari la Jum'ata wa la jamaah tidak ada Jumat, tidak ada jamaah. Yang ada darah. Yang tak mau bayar dipenggal spontan dipotong mereka di Masjidil Haram. Bagaimana terjadi ini kok? Sampai akhirnya Allah tolong dengan diberangus mereka oleh tentara tauhid. kembali ke Masjidil Haram dikuasai tentara tauhid dan berfungsi seperti semula. Bahkan kata Syekh, fitnah yang mereka buat ini asyadu min min syaril karamitah. Lebih jahat dari fitnah karamitah dulu yang pernah mencuri hajarul aswad dari tempatnya. Kelompok karamitah itu pernah mencuri hajarul aswad dari Ka'bah. Lebih kecil lagi. Ratusan dibantai mereka manusia yang tidak mau bayar dengan mahdi palsu ini. Masih Sampai saya bawakan firman Allah wa mayurid fihi bi ilhadin nudhik wa bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min adabin ali Siapa berani buat dosa, buat zalim di Masjidil Haram kata Allah, kami akan timpakan ke dia adab yang pedih. Mereka ini alaihi ma yastahiq. Itu menggegerkan dunia Islam ya. Siapa yang nyerang siapa? kok buka? Itulah ilm yang datang dari pelosok negeri, datang ke tanah suci mau belajar sunnah. Dicuci otaknya dengan riwayat-riwayat hadis tentang bai'ah. Dijadikan sukarelawan untuk memaksa masyarakat yang sholat di Masjidil Haram bai'ah. Kalau tidak bunuh. Ikhwatal kiram. Ini fenomena bukti Artinya orang tak mau memahami agama ini dengan alimur rabbani, tabibu mudari, dokter yang ahli meramu dua resep tadi. Sok pandai sendiri. Subhanallah, geleng-geleng kepala ya Allah. Geleng-geleng kepala para ulama lihat ulah itu di rumah Allah buat dosa sebesar itu. Istabahul dima. Mereka halalkan darah kaum muslimin. Hmm. Mereka kuasai Masjidil Haram 14 hari lamanya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini jadi pelajaran sama kita. Kita jadi paham. Ternyata agama ini enggak sesederhana yang kita duga ilmunya. Kita nggak berpikir aku udah bisa, dah udah tahu aku semuanya. Mungkin baru tahu resep, bak ibarat orang pandai baca bahasa Inggris tadi, tahu komposisi obat. Tapi nggak usah coba-coba beli, bisa pisah mati nanti. Nggak usah coba-coba pakai kitab sunnah itu tanpa bimbingan ulama. Hancur nanti pemahamannya, hancur. Fitnatul Juhaimi Al-Juhaiman ini menggegerkan dunia. Makanya ada fitnah kan kok? Ada fitnah pernah terfitnah dakwah kita ini oleh mereka yang membencinya. Dikatakan dakwah ini perpanjangan dakwah Juhaiman. Nah, kalau mungkin ingat. Dibilang, oh, dakwah Salafi itu diantaranya barisannya kasus Juhaiman. Masya Allah. Wal ulama bara'un minhum. Ulama berlepas diri dari mereka. Membantah mereka. Nah, tapi orang yang tidak ngerti melibatkan. Orang mereka menggunakan dakwah atas nama sunnah. Mereka tahu ilmu. Tapi tidak terbimbing dengan ilmu yang benar, dengan paham para ulama alim ar-rabbani, ulama ar-rabbaniyun. Kemudian Jadi marilah kita perbaiki kondisi dakwah kita ini hari ini. Itu yang terpenting. Dan itu yang ditujukan serius oleh Syekh untuk kita semua memperhatikan betapa nikmat ini harus kita jaga bersama, harus kita perhatikan bersama. Harus kita bina bersama dan kita bersikap dengan bimbingan ulama hendaknya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di antara kita atau perselisihan atau apa kesalahan walaupun bahkan mungkin nyata bisa jadi dia memang belum tahu ilmu tapi kata salah kata yang satu kenapa rupanya kalau cuma hanya kalimat sudah salah kok kita merasa setiap dia melanggar kaidah ilmu kita bilang dia melawan ilmu. Belum tentu. Apa kurang jelas contoh-contoh tadi ayo ikhwan. Imamnya para salafiyun, bukan cuma salafi, imamnya para salafiyun. Malik bin Anas. Naam. Dan langsung para salafnya, salafus salih Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Aisyah ummul Mukminin radhiyallahu taala anhum jami'a. Itu salah salehnya langsung. Toh begitu kejadian pada diri mereka. Ada nah, tuh kita lebih dewasa dengan nasihat-nasihat seperti ini. Kita lebih dewasa karena memang para ketua ngeri ya. Orang udah yang menyimpulkan satu ilmu dari dirinya itu bisa melahirkan kalau tidak tepat kesimpulan yang mengerikan. Saya mencontohkan kasus Abdurrahman ibnu Muljim. Siapa orang ini? Abdurrahman ibnu Muljim huwa qatil Ali radhiyallahu taala anhu. Dia yang bunuh Khalifah Ali. Abdurrahman ibnu Muljim. Ikhwah tahu? Abdurrahman ibnu Muljim menganggap annahu a'zamu qurbah qaddamaha alillah annahu angkatala aliyan dia merasa ibadah paling besar yang dia pernah subuhkan kepada Allah dia telah berhasil membunuh Ali Itulah yang dia rasa ibadah paling besar yang pernah dia subuhkan kepada Allah. Sukses dia bunuh Ali bin Abi Thalib Kayak mana itu otaknya coba? Ya kalau pikir kita tak bisa kena. Sepanah itu memikir orang orang. Jangan tanya itu. Wah, ya, itu sahabat masih hidup. Bisa begitu baliknya cara pikirnya. Rusaknya lah apalagi kita. Zaman kapan ini? Jangan merasa aman lah itu. Ya, Dosa sebesar itu dia rasa itulah ibadah paling besar yang dia beri ke Allah. Masya Allah. Hebat, betul. Kesimpulannya itu yang luar biasa juga Luar biasa sesatnya. Dosa sebesar itu dia bilang itu adalah ibadah yang paling besar dari semua ibadah hidupnya kepada Allah yang dia beri Itu zaman sahabat masih hidup. Lah bagaimana zaman ini? Kalau sampai salah-salah kita mengambil Alkitab dan mungkin lebih parah dari itu akan terjadi di diri kita. Kalau yang ringan-ringan sekarang sudah banyak ya. Udah banyak kita kena. Yang dosa kita bilang aku buat pahala. Ya. Hah? Betul, atas kebenaran aku ini. Udah banyak kita merasa gitu. Padahal dikoreksi kesalahan. Cuman karena hebatnya bacaannya, nah, budanya udah banyak kali judul tamat ini soalnya. Jadi udah bingung ini. Bercampur-campur dia antara kitab ini kitab itu. Hah? Karena banyaknya bacaan tadi, ah itu lebih kesimpulannya. Subhanallah, subhanallah. Jadi itu bukan perkara kecil. Ayuhal ikhwatal kiram barakallahu fikum. Masalah yang kita hadapi hari ini, kerusakan di dakwah ini karena ulah-ulah kita bukan masalah kecil. Sampai Syekh bilang apa? La tumazzikud da'wata bi aidikum. Jangan kalian koyak-koyak, kalian sobek-sobek dakwah ini dengan tangan-tangan kalian. Wahai salafiyun, wahai al ilm, hamalat sunnati rasulullah Aku bicara di depan para penuntut ilmu, kata Syekh. Pembawa sunnah Rasul. Begitulah Syekh menyebut kita. Salafiyun. Jangan kalian koyak-koyak dakwah ini. La da'wah da'wata bi'aidikum. Jangan kalian koyak-koyak ya dengan tangan kalian. Jakal itu dosanya. Jakal itu ya. Masya Allah, kerasnya marah ulama. nengok ulah kita. Padahal kalau nggak dengar nasihat ini, saya yakin yang berulah, eh, yang sudah bermasalah terhadap saudaranya, selebiun, mungkin antara seorang dai dengan dai yang satunya, mungkin merasa saya sudah pas kali sikap ini sudah. Rupanya saya menganggap itu mengoyak-ngoyak dakwah. Hmm. Baru tahu kan kalau ulama kasih nasihat. baru tahu. Itulah kita bilang diri kita pertama. Bukan ke orang lain yang kita duduk sama di situ, tapi ke diri kita. Nah, hei kamu, baru tahu kamu inilah nasihat ulama. Ikhwan ibn azakumullah. Coba. Coba ke depan buat perubahan. Pembenahan diri kita butuh kerja besar. Butuh waktu lama, nggak ada cukup-cukupnya hari-hari kita. Mau beresi tingkah-tingkah kita. Yang memalukan sekalipun, kalau lagi kita buat, di situ pun kita ngaku pula jadi salafi. Banyak kali ya, Pak. Hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Terlalu banyak Apalah lagi kita mau sisihkan waktu mengurusi yang bukan kapasitas kita urusannya. Bukan ukuran kita membenahinya. Nah, karena di diri kita saja pun na'udzubillah min dzalik. Terlalu banyak. Bahkan saking besarnya tak nampak pun lagi ibarat kata pepatah ya. Hah? Kalau lalat di ujung lautan sana nampak, tapi gajah di depan mata tak nampak. Orang udah nempel di matanya, dan apa-apa dia lagi. Udah besar kali, jadi dia tak tahu ada pengganjal di depan matanya. Tapi binatang kecil di sudut sana, di ujung sana, di teropongnya kelihatannya. Hari ini itulah kita disibukkan oleh syaitan. Disibukkan oleh syaitan ke arah begitulah hari ini kebanyakan kita para ikhwat al-kiram barakallahu fikum fenomena yang menyedihkan bukan malah disibukkan terus disibukkan dengan talabul ilm memperbanyak as-sunnah wal amalu biha thumma da'watu ilaiha belajar sunnah mengamalkan dan berikutnya untuk mendakwahkan tapi disibukkan dengan hal lainnya Jangan ada kayak Abdurrahman bin Muljim. Jangan sampai hari ini ada orang yang mengoyak-oyak dakwah Salafiyah, mengoyak-oyak persatuan persaudaraan Salafiyun dan dia bilang, "Aku telah berbuat pahala yang besar." Nah, saya adalah hak katanya. Ini ibadah besar yang saya beri kepada Allah ini. Padahal dia mengoyak oyak dakwah Salafiyah. Jangan sampai kejadian begitu ayuhal ikhwatal kiram Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah saya terus mengajak ke diri saya dan ikhwah sekalian. Terus kita perbaiki. Istagil awalan bitashihi nafsik wa aqidatik. Ta'allam sunnah wa amal biha. Mari sibukkan dirilah, benahi diri kita, perbaiki akidah kita. Halas. Hah? Ini manusia-manusia yang masih terus saja bekerja di tengah-tengah barisan salafiyin, menebar berita dan cerita-cerita dusta, kabar-kabar busuk yang menyengat hidung-hidung orang yang sehat, bungkamkan mulutnya, kita tak mau menyia-nyiakan nasihat para ulama yang datang ini ya kuat. Mereka tinggalkan negerinya, keluarganya, mendatangi kita. Coba nah, nasihat emas ini mau kita junjung tinggi karena sesuai dengan Alkitab wa Sunnah yang diramu kedua obat ini oleh Tobi, dokter yang pas. Maka Syekh mengingatkan apa kata beliau? bin min hammazim bin binami. Hati-hati dari mereka-mereka yang suka menebar dusta, yang suka mengadu domba menebar-nebar berita merusak kalian kata Syekh. Bukan salafi, bukan salafiyun tapi mutafalsifun, mutasallifun. Mutasallifun bukan salafiyun. Pernah tahu mutasallif? Ah, salafinya itu ecek-ecek gitu pura-pura saja. Hah? Hati-hati kata beliau dengan yang seperti ini. Ya kata syekh, ini kalam syekh ya kawan, syekh. Saya bacakan teks kalimat ini. Ya ila ustazi fulanin yurhiru lahu al-mahabbata wa ta'zim lakin ya'lam anna hadha al-ustaz samma'un udhuluhu kalbu. likulli man ya'ti. Hah? Hati-hati kalian sama si tukang ngadu domba. Datang orang ini ke ustaz. Nah, ya'ti ila ustazin yurhimu lahul mahabbata. Dia tampakkan dia cinta ustaz itu. Wa ta'zim dia hormati ustaz itu. Dia sampaikan berita. Begini, begini, syarul, begini, begini. Hah? Kenapa? Nabi ya'lam anna hadha mustaqbal dia tahu ini ustaz kelasnya memang kupingnya itu tukang tangkap berita, kalbu mulutnya kayak trompet. Mas, ini daur ustaz ini kok kan enggak tunduk semua kita. Hei eh, para ustaz mau gitu, saya mau gitu lagi lagi lah. Jangan kuping kalian itu sama, nah, semua berita tangkap mulut kayak trompet. Enggak telepon, itu ustaz ini marah kayak sini Hah? Soalnya ada ngomong-ngomong begini ya gua, kata si ngomong itu. Jangan jadi kalian hai para ustaz dan, jangan jadi ustaz kayak begitu. Tampung aja semua cakap, Semurga, tiupkan kayak trompet, bu. Apa ini kata si hati-hatilah kata si. Di tengah kita ini ada yang orang itu hamazum masya'um binari Ada, bukan tidak ada. Kita kan beda tipi-tipi manusia ini. Ada begitu. Datang ke Ustaz, dia nampakkan, dia cintai, dia hormati, wah, dia tahu ya ini kapasitas orang ini gampang besar dikasih hasutan ini, ah, besok disemburkan ini. Ah, perpanjangan lidah kotornya. Itu kalau itu dari saya coba, bukan dari saya perpanjangan lidah kotornya ustaz dimanfaatkannya hati-hati hati-hati sama orang begini Tabasyir yang menyobek-nyobek dakwah ini dan orang-orang begini ini cocoknya buah kita sikapi seperti yang pernah terjadi dengan Syekh Rabi kata Syekh Abdul Al Bukhari ah, Syekh Rabi subhanallah pernah Syekh Rabi lagi ngajar Habibullah ini pengalaman Syekh Abdullah Bukhari beliau sangat dekat dengan Syekh Rabi. Ada orang datang ya Syekh. Lagi majlis ini. Kala Syekh fulan wa fulan. Lapor. Aku mengira kata Syekh ini yang disebutkannya ini laporan tentang Salman, Safar Hawali, ini tokoh-tokoh sururiyun. Dia ngomong gini Syekh, dia ngomong gini Syekh, kata si orang ini datang ke depan Syekh Rabi. Ini kira-kira ini informasi penting lain kan begitu. Informan. Kira-kira mau dapat jasa apa lah dari Syekh Berhasil nyadur apa, menyerap berita, laporkan. Kalau lalu Syekh Robi, ditengok Syekh Robi, anak muda itu, apa kata Syekh? Anta syaitan, anta asyaitanu lam, asyaitanu lam ayursila ilayya ila anta yang bisa diutus setan ke aku kecuali kamu. Diam dia kata Syekh Abdullah Bukhari. Pikir mau dapat wah jazakallah saya beritanya, wah apa lagi apa lagi? Hah, macam kita hari ini. Ada apa apa, apa lagi? Gak ada setan ngirim lain kecuali kamu, ha? Diam. Ikhwannya, ini laporan betul tentang Hizbi. Hizbi. Salman, Ah yang Hawari Salman dan auda Hizbi. Itu pun Syekh muak dengan laporan-laporan ke kuping beliau tentang mereka. Wa kaifa ayyuhal ikhwatal kiram? Kalau yang laporan itu ke telinga kita tentang salafi. Renungkan tentang alim, seorang ulama Hah? yang jadi bahan pembicaraan dan laporan itu kita aduh Pak ibarat kata orang dibotaki kita dulu sama Syekh bagaimana ini hanya ikhwah Tangan kata Syekh di sana bukan tak betul dipotong Syekh di orang ini yang si pelapor ini kata Syekh belum Diam niat hati mau mencari muka ya diam itu ke Syekh Rabi sebelumnya juga Syekh Abdul Bukhari bilang ke Syekh Al-Allama Aman Al-Jami rahimahullah Syekh Aman Al-Jami juga guru beliau demikian pula di sebagian daras pelajaran indama nah mungkin daras jadi kita lagi belajar sama Syekh Aman Al-Jami kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. kalau kala rajul datang seorang laki-laki lapor. Dia lapor mana syahar kada wa kada syahar ahwali memang begini ya Syekh. Apa kata Syekh? Hus. Begitu Syekh Abdullah Bukhari menunjukkan. Hus kata beliau. Bilangkan cakap Syekh Aman Al-Jami ke orang ini. Hus. Artinya uskut kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Diam kamu Begitu. Ditanya sama Syekh Aman Al-Jami. Anak soal itu, ada pertanyaan kau tentang itu. Kok kau jawab? Kok ngelapor? Ada kutanya. La tatakallam. La tabluguni syai'an minhum. Ma uridu asma. Ah, jangan kalian sampaikan ke aku dari cakap-cakap kotor mereka itu ya, para hizbiun, malas aku dengarnya. Kenapa? Bikin sesak otak. Itu tentang bius. Yang para ulama pun kalau melihat harus dibantah, mereka pun harus beri waktu untuk bantah cakapnya kalau memang rusaknya. Laki kalau di otak kita ini tentang laporan dari si bulan dua si alat senabiyun. Pantas apa ayat kalian apa ya, Pak? penuh memori itu penuh kata si bulan kata si Allah ulah si bulan ulah si Allah jadi penuh suruh ngapal satu hadis banyak kan sudah dibilang juga karena udah tambah umur padahal enggak juga Syekh Salim Babu Haris yang pertama dulu datang ke kita kuali di Indonesia dengan Syekh Abdullah datang ke kita Abdullah Mar'i awal beliau datang ke Indonesia itu sudah tua belajar dengan Syekh Mukbir sudah tua tapi masya Allah jadi alim bisa ya orang tua jadi berilmu juga? Bisa, karena otak bersih. Insya Allah begitu. Kita belum tua Cuma dia bilang, udah apa? Oh, yang banyak, banyak kali memori itu sudah diisi. Diderek dulu, buang dulu itu. Dijaga telinga ini ya, gua. Jangan salah kalau tak udah tak sanggup lagi menampung ilmu. Karena sudah dipenuhi dengan syubuhat wa syahwat. Jangan salahkan lagi, jangan dibilang payah kali ilmu nahu Belajar nahu udah gak mau lagi. Nah, sebentar mau, sebentar tak mau. Udah payah hafal. Bukan payah. Tapi memang jadi terkondisi payah. Orang yang gak perlu dicerna, dicerna. Ya sudah lah. Ikhwatal kiram Hadza ilm. Nasihat ulama ahli sunnah alim rabbani insyaallah. Jadi para ikhwah, bukankah nikmat kalau kala bainana bicara antar kita? Ini yang terasa kita, bukankah nikmat kita ketemu bicara ilmu? Wasipulan nggak perlu curiga sama saudaranya Allah, bicarakan dia, menuding-nuding dia. Nikmat, nikmat halimah. Suasana kondusif istilahnya dalam bahasa keamanan. Kondusif. Nikmah azimah. Tertatanya dakwah ini dengan ta'awun alal birri wa taqwa kita bahu bahu. Membesarkan dakwah ini untuk amal jariah kita juga. Kita ini mau mati. Sudah tinggalkan amal jariah apa? Kita ini mau mati, ayo ikhwah. Betapa besarnya kalau kita habiskan umur kita ini untuk dakwah ini besar yang terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya masih kita pahala mengalir terus. Itu yang nyata apa tidaknya? Ini apa tidak, amal jariah tidak, dosa jariah yang ada. Nasihat emas ini. Bukan kantung saja ini, ke kita semua. Aduh, terasa betul. Inilah nasihat ulama. Memang lain seperti kata para ulama. Nasihat itu itu beda ya kuat. Kalau dari orang yang tak tulus dari yang tulus. Sama kayak kata ulama, bedanya tangisan wanita sewaan dengan tangisan wanita kehilangan anak betul-betul. Di jahiliya ada wanita disewa, dia nangis-nangis dia ada kematian. Beda itu sama nangis mama-mama hilang anak. Kata ulama. Beda itu. Nah begitulah bedanya ulama yang betul-betul ulama ngasih nasihat dengan yang pura-pura saja ngasih nasihat, ngasih tapi tidak niat perbaikan kepada umat. Beda. Nasihat yang dia merakap tulus itu beda dengan yang disewa. Begitulah kaum muslimin yang saya muliakan, para ikhwah yang dimuliakan Allah. Jadi mari kita beradablah dalam dakwah ini. Nah, serius sekali para ulama salah belajar adab. Sebagaimana kata ibu Ibnu Sirin, tak yata'allamun al-adab wal hadiah hadiyah kama yata'allamun al-ilm. Ulama salah dulu belajar adab itu. Itu kayak belajar ilmu lain, Tidak ada beda. Karena di adab ini dia kunci suksesnya. Beretika lah jadi orang, beradab. Awak salafi kata orang lain. Eh. Tapi tak nampak salafi. Salafi di baju dan di topi, tapi tak di mulut salafi Ada itu dipelajari ulama salaf kata Ibu Sirin, Muhammad bin Sirin itu kayak belajar ilmu lain. Dikhususkan mereka. Karena pentingnya adab. Pentingnya adab. Saking pentingnya adab, kita tahu. Dalam kitab Tarjamah Imam Ahmad, kata Imam eh, Syekh Abdullah Bukhari. Itu yang hadir, ya hadir majlisahu khamsatu ayat. Lima ribu orang. Tiap beliau buat halakah Imam Ahmad bin Hambal 5000. Ikhwan pikir 5000 itu semua nyata. Yang nyata kata Syekh Abdul Al-Bukhari 500 orang. Sisanya cuma mau nengok kayak mana si adab Imam Ahmad. 4500 itu tidak nyata, cuma mau melihat pengamalan sunnah Imam Ahmad. Belajar dari akhlak beliau. Coba. 500 yang nyata itu kata beliau. 500 tabligh dari khamsatu ala lima ribu yang hadir yakni yang murid-murid tempahan betul 500 itu, yang nyata semua cakap syair lainnya cuma hadir mau lihat bagaimana ada beliau Masya Allah ya Allah. Begitulah mereka. Jadi tidak ada lain maksudnya. Kita rubah diri kita. Itu saja. Kita jaga dakwah ini. Kita pelihara sunnah Rasul di diri kita ini. Nah, kita benahi amal kita semua. Kita perbaiki hidup kita insya Allah demi perkembangan dakwah ini ke depan. Janganlah kita merusaknya. Saya dulu pernah nyampe ke ikhwah cakap si Mukbil. Apa kata si Mukbil? Bin Hadi. Beliau bilang begini kepada kita semua. Kami kita nggak takut atas dakwah kita ini kata beliau dari musuh-musuh di luar dakwah kita. Nggak takut kita. Kita punya ilmu, punya hujah. Hah? Tapi yang kita takutkan atas dakwah ini adalah ulah diri kita. Itu dinukil kalimat itu oleh Syekh Muhammad Al-Imam Habibullah Ta'ala. Kita tak takut dakwah ini diserang musuh-musuh di luar kita, tapi mana mereka punya makar begini? Ah, kecil itu, insya Allah. Tapi yang kita takut ulah diri kita. Tak terasa dia merusaknya. Pikir betulin juga kalau udah merusak ini. Pikir buat baik juga, tak tahu udah memporak-porandakan dakwah ini. Itu takut kita. Seperti yang selalu disebutkan dalam khutbatul hajah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati Yang kita takutkan kita berlindung sama Allah di setiap khutbah hajah kejahatan diri kita, jeleknya amal kita. Bukan kejahatan lawan kita, nggak usah. Mau tetap kuat. Agama ini ditolong Allah. Tapi jahatnya diri kita. Aduh, itu membekas sekali itu telah dengan nasihat hari ini yang saya sampaikan di daurah ini ke sekali. sekalian. Jadi kita nanti kembali ke tempat-tempat kita. Kita lah perbaikilah diri kita. Mari kita benahi, kita hidupkan dakwah ini di daerah ini. Hah? Tanam amal jariah kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Rasul di hadis Muslim, "Inna Allah Kata Rasul, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah yuhibbul abda taqiyya an-naqiyyal hadi. Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, yang bersih dirinya, mulia akhlaknya dan khafi. Orangnya tidak mau mencari dunia. Nah itu dia. Jangan tertipu dunia, jangan cari ini itu. Kayak kata Syekh Abdul Qadir, Kadang-kadang kita berpikir pesan-pesan Rasul masalah hati-hati dari dunia kita pikir soal harta ya. Kata Syekh bukan hanya harta. Bahkan kata Syekh yang dimaksud dengan peringatan ulama awas dari dunia itu kata beliau termasuk diantaranya kata beliau adalah hududun nafsi, hubbul syuhrati, hubbul riasati, wa hubbul manasi. Itu termasuk tapi dunia bukan masalah agar tidak dunia, bukan duit aja ya, kuah tapi cinta, kekuasaan, kepemimpinan, ketenaran, keterkenalan. Bukan masalah hati-hati dari harta, bukan. Itu diantaranya kata suhu. Ini hati-hati dari poin ini. Hah? Cinta kepemimpinan mau di nomor satu kan mau dari kondangan, ustaz terkenal, lari di pasaran. Hah? Nah itu kan kadang-kadang dari kita-kita juga ya kuat yang memposisikan begitu. Macam apa? Macam dai bukan salah dari istilahnya laris pasaran sejuta umat. Madu juga boleh hebohan itu. ayo untuk terkenal, wah ini, wah ini, wah ini, wah ini. Masuklah ke hati ustaz, rusak sampai kata salah satu ulama yang kita pernah sampaikan di majelis ini penyakit terakhir yang keluar dari hati orang saleh para ulama orang saleh cinta kekuasaan hukum biasa dari macam-macam penyakit hati yang mereka bisa bersihkan dadanya terakhir kedudukan kedudukan itu nikmat betul tuh setelah wanita dan harta. Bukankah itu tantangan yang ditawarkan ke Rasulullah supaya meninggalkan dakwah tauhid? Hah? Setelah wanita dan harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan. Nah, inilah paling payah keluar dari hati, bahkan orang soleh, apalagi tak soleh. Subhanallah. Saya rasa para ikhwah, nasihat ini sudah cukup jelas dari dua pertemuan yang kita dapatkan yang saya sadu di pertemuan pertama yang tadi kurang lebih 10 halaman saya transkrip ke kertas dari ceramah beliau. Kemudian pertemuan kedua ketika beliau mau meninggalkan kita. Pagi itu kira-kira satu jam beliau bicara kurang lebih Panjang memang, tapi alhamdulillah nasihat-nasihat itu kiranya cukup terwakilkanlah dari yang saya sampaikan hari ini. Kalaupun tidak dapat atau ada yang terlewatkan itu tentu di luar kemampuan kita. Mungkin ada masih yang penting-penting kurang kurang ter, terperhatikan kita untuk kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah baik bagi yang mau langsung dengarkan pun ada. Langsung kalimat-kalimat beliau memberi nasihat itu. Dan bagi ikhwas kalian, mudah-mudahan dapat mengambil faedah dari pelajaran di kesempatan hari ini. Dan di akhir kalam, saya sampaikan pesan terakhir dari beliau walaupun bukan terakhir di urutan nasihatnya tapi ini cukup kiranya menjadi ibrah Ucapan Al-Imam Salamah bin Dinar Al-Araj. Beliau salah satu imam tiqah yang terpercaya yang sering dipakai di kutub sita kalau ikhwan baca-baca Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasai Ibnu Majah itu sering ketemu nama beliau Salamah bin Dinar Al-Araj imam terkenal apa kata beliau al-farqu bainakum wa bainal qawm anna dunya raqiba khalfahum faharabu minha wa amma antum faharabat minkum wa rakibtum khalfaha perbedaan antara kalian beliau kalian di zaman beliau di para jemaah yang saya apalagi zaman kita kan lebih. di zaman kalian dibanding zaman kaum dulu yang dibilangin sahabat. Kalau di zaman sahabat, dunia itu jalan di belakang mereka. Mereka lari dari dunia. Kalau kalian, kata beliau, dunia lari dari kalian, kalian jalan di belakangnya. Dan ini salah satu faktor kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala ini salah satu faktor yang bikin rusaknya dakwah. Hubb dunia. Dunia itu lari. Kita ngejar-ngejar dia. Kalau ulama sahabat dulu, dunia itu ngejar-ngejar mereka. Mereka yang pergi dari ini. Nah, begitulah satu catatan penting yang saya catatkan dari nasihat beliau agar kita hati-hati ya. Kadang-kadang urusan dunia ini dicampur-campur sama dakwah. Jadi gaduh-gaduh ya. Kalau gaduh-gaduh betulan enak itu. Tapi kalau gaduh-gaduh di dakwah, busuk. Nah, rusak, merusak. Hati-hati nah, dari dunia kaum belum mulia karena mereka lari dari dunia itu. Dunia berebut-rebut mengejar mereka. Adapun kita, dunia lari dari kita. Kita begitu hina merengek-rengek di belakang. Demikianlah akan dapat saya sampaikan kepada ikhwah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi faedah yang besar atas nasihat-nasihat ini sehingga para ikhwah dapat juga menikmati nasihat ulama dan mengambil kegunaan darinya karena ini peringatan Zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin kasih peringatan peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman adapun pelajaran lain yang kita juga dapatkan ilmu-ilmu baru keterangan fikih-fikih yang bagus sekali itu insya Allah di kesempatan lain dalam kajian rutin di majelis ini akan saya sempatkan menyampaikan nanti insya Allah dalam bentuk eh, faidah-faidah dari yang kita pelajari dengan beliau kemarin. Banyak ilmu-ilmu bagus sekali, penting yang nggak kita duga sebelumnya. Luar biasa luasnya ilmu itu. Padahal kita menganggap di bidang itu kita sudah cukup lengkap informasi tentang ilmu Padahal begitu kita duduk sama ulama, belum apa-apa yang kita tahu itu. Ternyata banyak lagi ide, faedah-faedah yang berharga yang kita bisa catatkan lagi untuk ilmu tersebut. Namun yang saya pandang dan yang saya lihat nasihat umum ini untuk para ustaz-ustaz yang hadir waktu itu dan para ikhwah sekalian, semoga ini berguna menjadi perbaikan bagi diri kita di hari berikutnya. Demikian lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.